Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan goyah min khalqil insan tujuan daripada penciptaan manusia adalah budun Supaya mereka beribadah kepada Allah. Untuk ibadahnya tujuan penciptaan kita di dunia ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menafsirkan budun dengan liyuwahhidun supaya mereka mentauhidkanku. Ulama sebagian ulama menafsirkan ibadah dengan tauhid Kenapa mereka menafsirkan ibadah dengan tauhid? Karena e, tauhid adalah pokok atau kepala segala ibadah. Pokok segala ibadah di mana e, apa ibadah-ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada dasar tauhid, tanpa dilandasi dengan tauhid. Makanya Eh, dikarenakan tauhid adalah ibadah yang paling utama, yang paling agung, maka Allah uh, maka para ulama menafsirkan ibadah di sini dengan tauhid itu dikarenakan tauhid pokok segala ibadah dan dikarenakan ibadah-ibadah yang lain salat, zakat, saum, haji, jihad tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari dengan tauhid. Jadi tujuan daripada penciptaan kita adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun e, dunia, bumi dan segala isinya Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita sebagai sarana untuk bisa beribadah kepada Allah, sarana untuk supaya melancarkan melancarkan kita, memudahkan kita dalam e, mencapai tujuan yaitu ibadatullah. Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah 29 Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang telah menciptakan bagi kalian segala apa yang ada di muka bumi ini. Jadi bumi dan seisinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Untuk bekal kita. Sedangkan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan supaya kita tidak terlena dengan bekal yaitu dunia dan lupa kepada tujuan pokok yaitu ibadah. Allah mengatakan, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil Dalam surat Fatir Allah mengatakan, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya", maka jangan sampai kehidupan dunia menipu kalian dan jangan sampai Al-gharur, setan yang suka menipu itu memperdaya diri kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa jangan sampai kalian terlena dengan sarana, dengan bekal, lupa kepada tujuan pokok penciptaan yaitu ibadatullah. Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis sahih Muslim yang Eh, dari jalur Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna dunya hulwatun khadira, wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa Sesungguhnya dunia ini adalah hulwah, manis, khadirah, hijau, manis, hijau, menarik. Yang manis adalah biasa menarik, yang hijau juga menarik. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempercayakan kalian di e, dunia ini sehingga dia melihat apa yang kalian lakukan. Maka kata Rasulullah SAW, fattaqud dunya hati-hatilah terhadap dunia wattaqun nisa dan hati-hatilah terhadap wanita dikarenakan fitnah pertama pada Bani Israel itu adalah karena perempuan, karena wanita. Di sini Rasulullah SAW e, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mempercayakan manusia di dunia ini, di bumi ini, untuk dilihat apa yang mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam dari surga ke dunia untuk apa? Untuk uh, apa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan dunia ini dan untuk apa? Untuk uh, tujuan tadi penciptaan itu untuk ibadatullah supaya anak keturunannya uh, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengingatkan jangan sampai apa e, mengingatkan agar hati-hati terhadap dunia. Tadi kata Allah, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Jangan sampai kehidupan dunia itu menipu diri kalian, kata Rasulullah. Apa fattaqud dunya, hati-hatilah terhadap dunia. Jadi maksudnya jangan sampai orang terlena dengan bekal, dengan sarana, lupa kepada tujuan pokok penciptaan yaitu apa? ibadatullah atau tauhidullah ibadah kepada Allah atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Uh, supaya manusia di dalam mengabdi kepada Allah, dalam ibadah kepada Allah, dalam mencapai tujuan penciptaan ini tidak tersesat jalan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus ke tengah manusia ini orang-orang yang membimbing mereka yang menyampaikan dari Allah ajaran Allah Subhanahu wa taala supaya manusia tidak tersesat jalan di dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul, mengutus pemberi peringatan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula." Sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat itu rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengutus pada setiap umat rasul. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 24 wa im min ummatin illa khala fiha nazir. Tidak ada satu umat pun melainkan di tengah mereka ada orang yang memberikan peringatan. Jadi ada orang yang memberikan peringatan kepada setiap umat. Orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan manusia kepada tujuan pokok tersebut. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam, dalam surat Ar-Ra'd Allah mengatakan walikulli qaumin had dan bagi setiap kaum itu ada orang yang memberikan bimbingan. Jadi tiga ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia begitu saja, tidak menelantarkan manusia di dalam mencapai tujuan eh, pokok penciptaan. Mereka berbuat sesuka mereka. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan ke tengah manusia Rasul, pemberi peringatan, orang yang memberikan bimbingan supaya mereka tidak tersesat jalan di dalam mencapai tujuan pokok ini.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 semua rasul pertama kali ajaran yang Allah Subhanahu wa taala e, berikan kepada mereka dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menyampaikan kepada umat ini apa? La ilaha illallah. Jadi semua rasul dalam hal la ilaha illallah dan kandungannya adalah sama. Jadi tidak ada satu rasul pun melainkan diwahyukan kepadanya apa? La ilaha illallah. Dan para rasul itu menyampaikan kepada umatnya, menyampaikan kepada umatnya makna daripada la ilaha illallah itu apa sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nahl ayat 36 walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul yang mana mereka menyampaikan kepada umatnya apa? U'budullaha wajtanibut tagut. Ibadahlah kalian kepada Allah dan jauhi tagut. Tapi dalam surat Al-Anbiya ayat 25, Allah menjelaskan bahwa semua rasul diwahyukan la ilaha illallah. Dalam surat An-Nahl ayat 36, Allah menjelaskan semua rasul menyampaikan kepada umatnya pertama kali adalah apa? Ibadahlah kalian kepada Allah dan jauhi togut. Berarti makna makna la ilaha illallah itu adalah ibadah kepada Allah dan menjauhi togut. Berarti semua rasul sama dalam hal ini. Inti ajarannya adalah ibadah kepada Allah dan menjauhi tagut. Dan ini maknanya bahwa makna la ilaha illallah itu adalah ibadah kepada Allah dan menjauhi tagut. Allah Subhanahu wa taala lebih mempertegas lagi tentang makna la ilaha illallah dalam surat Al-Baqarah ayat 256 Allah Subhanahu wa taala mengatakan famay yakfur bit taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Barang siapa kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah maka sesungguhnya dia telah memegang al-urwah al-wusqa ikatan tali yang sangat kokoh yang tidak mungkin putus itu apa La ilaha illallah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan ketentuan syarat bahwa orang yang telah memegang al-urwah al-wusqa atau la ilaha illallah ini syaratnya apa dua? Kafir kepada taubat dan iman kepada Allah. Bila salah satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, maka orang tersebut belum memegang al-urwah al-wusqa. Al-urwah al-wusqa itu la ilaha illallah. Berarti orang yang tidak merealisasikan salah satu dari dua hal ini belum memegang la ilaha illallah. Berarti belum memiliki tauhid. Rukun la ilaha illallah adalah kafir kepada Tawud dan iman kepada Allah atau ibadah kepada Allah dan menjauhi tagut. Itu makna umum la ilaha illallah. Sedangkan kita mengetahui bahwa pintu masuk ke dalam ajaran Islam adalah dari la ilaha illallah. La ilaha illallah orang disebut muwahhid, disebut mukmin, Muslim di hadapan Allah, kita berbicara tentang Islam yang sebenarnya, yang e, menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Orang tidak disebut muwahid atau muslim, mukmin di hadapan Allah, kecuali kalau dia apa merealisasikan merealisasikan apa tauhid la ilaha illallah Jadi orang tidak disebut merealisasikan tauhid kecuali kalau kafir kepada tauhid dan iman kepada Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menetapkan eh, apa ibadah-ibadah akan diterima, akan diberikan balasan. Syaratnya apa? Syaratnya orangnya adalah orang yang mukmin. Orang yang mukmin. Sebentar. Ya Allah Subhanahu wa taala e, menetapkan dalam Al-Qur'an menetapkan bahwa ibadah-ibadah itu akan diberikan balasan, akan dicatat, akan diakui kalau apa? Kalau orangnya orang mukmin. Sedangkan orang tidak disebut mukmin kecuali kalau dia apa? Dia merealisasikan la ilaha illallah. Sedangkan makna la ilaha illallah adalah kufur kepada tauhid dan iman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nisa Allah mengatakan وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا Barang siapa mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan wahwa mu'min Sedangkan dia mukmin. Dan di sini ada syarat kalimat mukmin. Maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan uh, amal solih akan diberikan balasan surga. Amal solih, sholat, zakat, saum, haji, jihad, dan yang lainnya itu amal solih orang yang mengerjakannya akan dibasukan ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Tapi ada syaratnya apa? Wahwa mukmin. Sedangkan orang tidak disebut mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali dia memegang la ilaha illallah. Karena ini kunci masuk ke dalam keimanan. Sedangkan kita mengetahui bahwa makna umum la ilaha illallah, makna singkatnya adalah kafir kepada togut dan iman kepada Allah. Artinya, orang yang mengerjakan amal soleh, sholat, zakat, saum, haji, tapi dia tidak kafir kepada togut, berarti dia tidak memenuhi syarat wahwa mukmin karena dia bukan orang mukmin walaupun mengaku mukmin. Orang sholat, zakat, saum, haji, berjihad tapi tidak merealisasikan tauhid maka tidak ada jaminan apa faulaika yadkhuluna jannata wa la yudlamuna naqira tidak ada jaminan dimasukkan ke dalam surga jadi adanya jaminan, adanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap ibadah yang dikerjakan oleh seseorang ada syaratnya itu wahwa mukmin, wahwa mukmin. Orangnya mukmin, sedangkan tidak disebut orang mukmin kalau tidak kafir kepada taubat dan iman kepada Allah. Makanya Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Tariqul Hijrataini wa Babus Sa'adataini halaman 452 beliau mengatakan Al-Islamu huwa tauhidullah wa ibadatuhu wahdahu la syarikalah wal imanu billahi wa bi rasulihi wa tiba'uhu fi ma ja'a bihi fama lam ya'til abdu bihadza falaysa bimuslim wa ilam yakun kafiran mu'anidan fahuwa kafirun jahilun فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين وعدم إنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا Kata Ibnu Qayyim, Islam itu adalah mentauhidkan Allah. Ibadah kepada Allah lagi tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Iman kepada Allah dan Rasulnya dan mengikuti apa yang dibawanya. Jadi Islam itu mentauhidkan Allah, ibadah kepada Allah saja tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya, iman kepada Allah dan Rasulnya, dan mengikuti apa yang dibawa Rasul tersebut. Bila seorang hamba tidak membawa hal ini, maka dia bukan orang muslim. Bukan orang muslim. Kalau bukan orang muslim, otomatis bukan orang mukmin. Lihat di sini, orang yang menyekutukan Allah, dia bukan orang muslim. Karena Islam adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah. Oleh sebab itu, orang yang sholat, zakat, saum, haji, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, jihad juga, tapi tidak meninggalkan kemusyrikan, tidak kafir kepada Tawud, maka dia bukan orang mukmin di hadapan Allah dan dia pasti tidak mungkin mendapatkan janji tadi akan dimasukkan ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit Jadi adanya e, janji amal soleh akan diberikan balasan bagi pelakunya dengan surga syaratnya wahwa mukmin orangnya mukmin sedangkan orang tidak disebut mukmin kecuali kalau kafir kepada taubat dan iman kepada Allah itu dari pertama dalam surat An-Nisa. Kemudian juga dalam surat An-Nahl, surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia mukmin. Ini ada syarat mukmin lagi. Maka kami akan memberikan kepadanya penghidupan yang baik, dan kami akan memberikan balasan kepadanya dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Di sini ada janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan amal soleh akan diberikan penghidupan yang baik di dunia dan di akhirat dan akan diberikan balasan yang lebih baik. Tapi syaratnya apa? Mukmin, wahwa mukmin. Ya Allah menjanjikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu apa? Kehidupan yang sa'idah, yang berbahagia. Yang namanya berbahagia itu tidak mesti sebagai orang kaya, tapi kebahagiaan hati akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat dan juga akan diberikan balasan di akhirat dengan balasan yang lebih baik terhadap orang yang mengerjakan amal solih tapi syaratnya apa wahwa mukmin orangnya adalah orang mukmin sedangkan orang tidak disebut mukmin kalau tidak kafir kepada togut dan iman kepada Allah jadi ada syarat apa mukmin Ingat ini ada kalimat mukmin. Man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min. Ini ayat An-Nahl ayat 94. Kemudian juga uh, di dalam surat di dalam surat Toha ayat 113 Allah Subhanahu wa taala mengatakan ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هدما Barang siapa mengerjakan dari amal-amalan solih itu sedang dia mukmin, maka dia tidak takut dizolimi dan tidak takut dikurangi. Ya, ya Eh, barang siapa mengerjakan dari amalan soleh itu sedang dia mukmin maka dia tidak takut dizalimi dan tidak takut dikurangi. Di sini Allah Subhanahu wa taala akan menjamin bahwa amal soleh akan diberikan utuh balasannya, tidak akan dizalimi, tidak akan dikurangi. Syaratnya apa? Wahwa mukmin. Orang yang mengerjakannya adalah orang mukmin orang yang kafir kepada Togut dan iman kepada Allah atau merealisasikan La ilaha illallah. Ini dalil ketiga. Kemudian selanjutnya dalam surat Al-Anbiya ayat 97 Allah Subhanahu wa taala mengatakan salihati wa مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ wa وَإِنَّا لَهُ katibun." Faman ya'mal minas solihati, barang siapa mengerjakan dari amal-amal solih itu, sedang dia mukmin, maka tidak ada pengingkaran terhadap amalan yang dikerjakannya, dan sesungguhnya kami pasti mencatatnya. Di sini ada janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa amal solih yang dikerjakan seseorang akan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diingkari dan pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala tapi syaratnya apa syaratnya wahwa mukmin orangnya mukmin itu kafir kepada togut iman kepada Allah merealisasikan inti ajaran Islam itu tauhidullah kemudian dari selanjutnya dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 40 Allah Subhanahu wa taala mengatakan ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب dan barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia mukmin ada syarat mukmin lagi di sini maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga lagi di, dan mereka diberikan karunia tanpa perhitungan. Di sini ada janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengerjakan amal salih baik laki-laki maupun perempuan yaitu dengan janji dimasukkan ke dalam surga dan diberikan karunia tanpa perhitungan tapi syaratnya apa mukmin lihat dalam lima ayat ini tadi dalam surat An-Nisa dalam surat eh, An-Nahl surat Toha surat Al-Anbiya surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ini di awal Allah memulai dengan amal solih. Barang siapa mengerjakan amal solih. Di ujung ada balasan. di dalam surat An-Nisa. Akan dimasukkan ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Dalam surat Toha. Apa, eh, tidak akan dizalimi dan tidak akan dikurangi dalam surat An-Nahl akan diberikan penghidupan yang baik dan balasan yang lebih baik. Dalam surat Al-Anbiya tidak akan diingkari dan pasti dicatat. Dalam surat Ghafir akan dimasukkan ke dalam surga dan eh, diberikan karunia tanpa perhitungan. Tapi di tengah-tengahnya ada syarat. bahwa mukmin. Orangnya apa? Mukmin. Sedangkan tidak disebut mukmin kalau tidak merealisasikan la ilaha illallah, kufur kepada Tauhid dan iman kepada Allah. Itu lima ayat yang maknanya persis ya. Persis sama. Saya tambahkan lagi dalam surat uh, Toha juga. Surat Toha juga Allah mengatakan wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila sholihati faulaika lahumud darajatul ula wa may ya'tihi mu'minan barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan mukmin meninggal dunia dalam keadaan mukmin wa may ya'tihi mu'minan qad amila salihati lagi di, di dunia dia telah mengerjakan amal soleh dia di dunia mengerjakan amal soleh dalam keadaan apa bertauhid mukmin meninggal dalam keadaan mukmin maka balasannya apa ulaika lahumud darajatul ula maka mereka itu bagi mereka adalah surga-surga yang tinggi jadi ada janji dari Allah Subhanahu wa taala surga yang tinggi, tingkatan yang tinggi bagi orang yang di dunia mengerjakan amal soleh, tapi syaratnya dia mati dalam keadaan mukmin, berjumpa dengan Allah dalam keadaan mukmin itu merealisasikan tauhid la ilaha illallah, kafir kepada togut dan iman kepada Allah. Rasul nah, itu kalau orang meninggal orang telah mengerjakan amal soleh tapi mati tidak merealisasikan tauhid maka apa maka tidak masuk surga makanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis sahih Al Bukhari tentang Abdullah ibnu Jud'an yang mana dia itu banyak mengerjakan amal-amal kebajikan eh, akan tetapi mati di dalam kondisi kejahiliahan menyembah berhala, maka kata Rasulullah, hal itu tidak manfaat bagi dia. Tidak manfaat bagi bagi dia. Karena apa? Adanya manfaat bagi amal soleh yang dikerjakan, yang akan eh, dikerjakan di dunia, syaratnya orangnya mukmin. Juga ayat yang lain yang ada syarat mukmin juga dalam surat Al-Isra ayat 19 Allah mengatakan wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkura wa man arada al-akhirah dan barang siapa menginginkan akhirat mengharapkan ridho Allah surga balasan akhirat wasa'alaha sa'yaha dan dia mengerjakan amalan-amalan untuk mencapai akhirat tersebut dengan amal-amal soleh. Waman aradal akhirata wasa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Sedang dia mu'min. Ada syaratnya mu'min. Dia ingin mengharapkan ridha Allah. Ingin pahala surga akhirat. Terus dia mengerjakan amal-amal soleh. Maka di ujung Allah eh, akan memberikan balasan faulaika kana sa'yuhum mashkura. Mereka itu amalannya dibalas, pasti dibalas, tapi di tengahnya ada syarat apa? Wahwa mukmin. Ada syaratnya mukmin. Orangnya harus orang yang bertauhid. Wa man aradal akhirata wasa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Jadi adanya balasan dari janji Allah dari Allah bagi orang yang e, menginginkan surga, menginginkan ridho Allah dengan amal soleh yang dia kerjakan di dunia, syaratnya adalah mukmin. Jadi sekedar ikhlas mengharapkan ridho Allah dengan amal soleh dan mengerjakan amal soleh itu tidak cukup untuk mendapatkan balasan surga, tapi harus ada tauhid bahwa mukmin orangnya orang mukmin. Ini tujuh ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan syarat bagi amal soleh akan diterima akan dibalas bagi para pelakunya syaratnya apa wahwa mukmin orangnya mukmin merealisasikan la ilaha illallah kufur kepada taubat iman kepada Allah ya oleh sebab itu kita paham bahwa tidak sekedar ikhlas tidak sekedar mengerjakan amal soleh itu akan membuahkan hasil balasan dari Allah tapi kalau tidak didasari tauhid hal itu sama sekali tidak bermanfaat. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang amal-amalan yang dikerjakan oleh orang-orang yang tidak merealisasikan tauhid walaupun merasa dirinya benar Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Furqan Allah mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'am mansura. Dan kami menghadapi amalan yang telah mereka kerjakan kemudian kami jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Di amal soli yang dikerjakan oleh orang yang tidak merealisasikan tauhid itu bukan malah mendap bukan mendapatkan balasan dari Allah tapi Allah justru menjadikannya bagaikan debu yang berterbangan yang tidak ada artinya. Karena tadi tidak didasari dengan tauhid. Kita paham kan dalam buku-buku fikih ada syarat amal, ya syarat sah ibadah, syarat sah ibadah, salat, zakat, saum, haji ada nomor pertama apa? Al-Islam. Itu maksudnya tauhid. Al-Islam maksudnya adalah tauhid. Kalau sekedar mengaku Islam itu bukan seperti itu, tapi tauhid maksudnya. Dan Allah Subhanahu wa taala justru menggambarkan tentang amal ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir, baik orang kafir yang mengaku muslim ataupun yang kafir asli. Tentunya semua orang-orang kafir itu merasa mereka di atas jalan kebenaran dan mereka merasa akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan amalan soli yang amal-amal ibadah yang mereka lakukan di dunia ini dengan apa? Allah mengatakan dalam surat uh, An-Nur Allah mengatakan walladzina kafaru a'maluhum كَسَرَابٍ biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Dan orang-orang kafir itu, orang kafir itu bukan orang Yahudi Nasrani saja, tapi semua orang yang tidak merealisasikan tauhid adalah kafir. Tadi kata saya ulangi ucapan Ibnu Qayyim tadi dalam Tariqul Hijrataini wa Babus Sa'adataini, Al-Islamu huwa tauhidullah wa ibadatuhu wahdahu la la wal imanu billahi wa bi rasulihi wa tiba'uhu fi maja'abihi fama lam ya'til abdu bihada falaysa bi muslim wa illam yakun kafiran mu'anidan fahuwa kafirun jahil. Islam itu mentauhidkan Allah dan ibadah kepada Allah saja tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya, iman kepada Allah dan Rasulnya dan mengikuti apa yang dibawanya. Barang siapa tidak merealisasikan hal ini, maka dia bukan orang muslim. Bila dia itu bukan orang kafir yang membangkang, berarti dia itu orang kafir yang bodoh. Di sini, orang yang tidak merealisasikan tauhid itu orang kafir baik dia mengaku muslim maupun tidak mengaku muslim. Nah, orang ka, um, uh, orang kafir itu amalan mereka itu kasarab seperti patah morgana ketika di tengah jalan tol ketika terik matahari di depan ketika di, kita di, di atas mobil melihat di depan sana di atas jalan seperti ada air itu namanya patah morgana yang dikira air oleh orang yang haus, jadi patah Morgana yang berada tanah lapang, datar, dikira air oleh orang yang haus, hatta idza ja'ahu, sehingga ketika orang tersebut menghampirinya, mendatanginya, yang dia mengiranya akan mendapatkan air, lam yajidhu syai'an, dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi orang-orang kafir yang mengerjakan amal-amal kebaikan, dia mengira bahwa amal kebaikan pahalanya itu sudah menumpuk di sana di depan di depan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mengira kalau dia mendatanginya akan mendapatkan pahala amalan tersebut sebagaimana orang yang haus mengira air Fata eh, Morgana dikira air. Dia mengira kalau didatangi akan mendapatkan air, tapi ternyata ketika didatangi tidak mendapatkan apa-apa. Begitu juga tadi orang kafir mengira amal soleh yang dia kerjakan itu pahalanya sudah menumpuk di sisi Allah Subhanahu wa taala dia mengira kalau dia mendatanginya meninggal dunia akan memetik hasil amal tersebut ketika hatta idza jauh ketika dia mendatanginya meninggal dunia ternyata apa lam yajidhu syai'an tidak mendapatkan apa-apa Kenapa? Karena Allah tidak mencatatnya, Allah tidak mengakuinya, Allah tidak uh, apa eh, memberikan balasan terhadapnya karena tidak memenuhi syarat tadi apa bahwa mukmin. Kemudian juga perumpamaan yang lain bagi amal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak merealisasikan tauhid, tidak merealisasikan la ilaha illallah. Allah mengatakan, "Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi rihu fi yaumin perumpamaan orang-orang yang kafir kepada Rabb mereka, amalan mereka itu seperti tumpukan debu yang dihempaskan oleh angin topan di musim badai. Di sini Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim memperumpamakan amal soleh yang dikerjakan oleh orang-orang kafir, baik kafir asli atau kafir murtad. Amalan mereka itu seperti tumpukan debu amal soleh mereka itu sholatnya, zakatnya, saumnya, haji seperti tumpukan debu yang dihempaskan oleh angin topan di musim badai. Pelanggaran terhadap tauhid itu bagaikan angin topan. Sedangkan tumpukan amal soleh itu bagaikan debu. Ketika tumpukan debu dihempaskan oleh angin topan, maka apa? Tidak tersisa sedikit pun. Tidak tersisa sedikit pun. Jadi habis. Kenapa? Karena pelanggaran terhadap tauhid itu menghapuskan seluruh amalan. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ayat ini khitab kepada Rasulullah SAW. wasallam, kalau kamu Muhammad berbuat syirik, maka hapuslah amalanmu dan kamu tergolong orang yang yang rugi. Ini Rasulullah saja diancam oleh Allah. Kalau berbuat syirik, hapus amalannya. Dan di akhirat termasuk orang yang yang rugi apalagi kita. Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan bahwa tentang realita banyak orang kafir, orang kafir itu umumnya yang namanya orang baik kafir asli maupun orang kafir murtad mereka tahu gak diri mereka itu sesat? Tahu tidak diri mereka itu kafir? Umumnya tidak tahu. Umumnya tidak Tahu justru umumnya mereka meyakini bahwa mereka di atas ajaran yang benar. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang mereka itu bahwa mereka itu orang yang apa mengira diri mereka itu telah berbuat yang sebaik-baiknya. Allah mengatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil الدُّنْيَا dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, maukah kalian aku beritahukan eh, tentang orang-orang yang paling rugi amalannya. Paling rugi bukan rugi, tapi paling rugi amalannya dalam kehidupan dunia ini. Orang yang paling rugi al-akhsarina amalai. Siapa orang yang paling rugi amalannya? Itu alladzina dhalla sa'yuhum, orang yang sia-sia amalannya. Amalan mereka sia-sia dalam kehidupan dunia dan mereka mengira mereka berbuat sebaik-baiknya. Jadi dia mengira dia sudah berbuat sebaik-baiknya, tapi ternyata dia itu orang yang sia-sia amalannya. Kenapa? Karena beramal tanpa didasari dengan tauhid, sehingga bukan mendapatkan pahala dari Allah, tapi malah mendapatkan siksa. Kalau orang berbuat, bekerja, tidak dibalas, itu rugi. Orang bekerja tidak dikasih upah, maka itu rugi. Tapi kalau bekerja, E, malah mendapatkan siksa itu lebih rugi lagi itu paling rugi nah begitu juga orang yang berbuat amal soleh dia bukan mendapatkan balasan dari si Allah tapi malah mendapatkan siksa itu orang yang paling paling rugi itu adalah fakta daripada orang-orang yang mengaku ada di atas kebenaran tapi mereka melakukan kemusyrikan dan mereka itu merasa diri mereka benar orang semacam itu kalau mati di atas kondisi seperti itu orang yang paling rugi amalannya paling rugi karena telah apa amilatun nasibah tasla naron hamiyah dalam surat al wasiyah eh, Allah mengatakan amilatun nasibah dia beramal nasibah lagi lelah tapi apa bukan mendapatkan surga balasan dari Allah, tapi justru apa? Tasla naran hamiyah. Dia masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Itu kerugiannya. Jadi ketika amal ibadah tidak didasari dengan tauhid, maka amalan tersebut bukan mendapatkan balasan, tapi malah menjadi hujah atas diri orang yang mengamalkan amalan tersebut. Oleh sebab itu, karena e, pentingnya ibadah di tauhid, maka walaupun para rasul sudah memahami tauhid, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk mempelajari, untuk memahami makna tauhid itu. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah. Harus diilmui dulu. Kandungan la ilaha illallah itu harus di, dipahami dulu kandungannya apa, maknanya apa. Karena tanpa mengetahui makna la ilaha illallah, maka syahadatnya tidak sah. Sedangkan kita ketika bersyahadat mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah. Jadi kita bersaksi terhadap makna la ilaha illallah. Kalau tidak paham makna la ilaha illallah bagaimana dikatakan persaksian kita itu sah. Karena saksi syarat utama saksi adalah mengetahui orang ketika bersaksi di hadapan e, persidangan di hadapan mahkamah syarat utama saksi adalah mengetahui apa yang akan dipersaksikannya. Ketika saksi tersebut tidak mengetahui apa yang dipersaksikannya, maka kesaksiannya batil. Maka begitu juga orang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, dia bersaksi tentang tentang eh, tentang la ilaha illallah, tapi tidak memahami, tidak mengetahui apa yang dia persaksikan, tidak memahami makna la ilaha illallah, maka kesaksian dia itu apa tidak tidak sah, tidak diterima. Karena Allah mensyaratkan apa? Ilmu. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun kecuali orang yang menyaksikan kebenaran yaitu la ilaha illallah sedangkan mereka mengetahui adanya syarat orang mendapatkan balasan surga bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah ada syaratnya apa mengetahui makna la ilaha illallah man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah dalam hadis sahih Barang siapa mati sedangkan dia mengetahui la ilaha illallah maknanya dan komitmen dengannya tentunya maka dia masuk surga. Oleh sebab itu kita wajib memahami, mempelajari apa sebenarnya kandungan daripada la ilaha illallah. Karena Rasulullah SAW sebelum beliau mendakwahkan la ilaha illallah digelari al-amin. Digelari al-amin orang yang jujur lagi terpercaya. Tapi ketika beliau mulai menggulirkan dakwah tauhid kepada la ilaha illallah, berubah gelar beliau apa? Menjadi apa? Syairun majnun. Sahirun kazzab. Dalam surat uh, eh, as safat orang-orang kafir menyebutnya apa? Syairun majnun. Mereka mengatakan, Allah mengatakan tentang mereka, Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Maksudnya mereka bila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, maka mereka menolaknya dan mengatakan apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena penyair yang gila. Jadi Rasulullah yang asalnya Al-Amin disebut penyair gila. Juga dalam surat Sod disebutkan apa? Sahirun kezab. Tukang sihir lagi, pendusta. Ini gelar Al-Amin, gelar tertinggi, tidak mungkin drastis berubah menjadi gelar yang paling buruk. Syairun, Majnun, penyair gila, Syairun kazzab, tukang sihir lagi pendusta. Tidak mungkin itu terjadi kecuali karena perubahan yang sangat mencolok pada diri Rasulullah SAW. Berarti ada makna yang besar yang membuat gelar tersebut apa berubah. Nah ini yang harus kita pahami dan kita pelajari apa sebenarnya makna kandungan la ilaha illallah, apa makna taubat, apa makna iman kepada Allah, apa makna kufur kepada taubat, bagaimana tata cara kafir kepada taubat, bila saja Rasulullah SAW mengajarkan tata cara sholat, dan dalam buku-buku para ulama menulis tata cara sholat Nabi, sifat sholat Nabi, maka pasti ada penjelasan tata cara kubur kepada togut karena ini hal yang paling penting bila saja hal-hal yang sifatnya syariat ada tata cara wudhu, serinci tata cara tayamum, itu ada rinciannya, ada penjelasannya, apalagi permasalahan tauhid yang semua rasul, semua nabi sama dalam urusan tauhid ini pasti lebih rinci, pasti lebih uh, jelas dalil-dalilnya dari Al-Qur'an dan uh, Al-Hadis. Dan ini yang harus kita pelajari dan insya Allah nanti dalam pertemuan yang selanjutnya kita akan lebih merinci makna daripada La ilaha illallah. Kita cukupkan materi eh, pada kesempatan hari ini tentang mukaddimah eh, pentingnya pentingnya peralisan tauhid kita cukupkan سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلوا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته